Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang kelima ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Priscilia sebagai Kinanti, Edos sebagai Pegawan Agung, Rifki sebagai Ki Umang, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya menghadapi sikap aneh istrinya. Juga diceritakan tentang kedatangan Raden Sakapalwakuna yang hendak mencari tahu tentang kemunculan kembali istrinya. Pada Prabu Purbaya juga diceritakan tentang kepergiannya menuju kota kecil di pinggiran barat hutan Loyang untuk mencari tahu keadaan anak dan istrinya dari Wiswara, Wiyatsih, dan Kiwiria. Sementara itu Cempaka yang juga mulai meragukan sikap Priswara dan kawan-kawannya segera menuju kota kecil di pinggiran sebelah barat hutan Loyang. Dengan Aji Halimunan, sepasang manusia sakti itu segera menghilang dan kemudian berpindah tempat dalam sekejap ke pinggiran kota kecil itu. menuju penggilingan padi itu. Baik, baik Dinda. Hmm, aneh sekali. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan diri istriku? Kemarin ia begitu aneh. Bersikap brutal, mengamuk, memarahi dayang-dayang istanaku. Tapi sekarang telah kembali seperti semula. Aneh. Hei, ada apa Kanda Purbaya? Kenapa engkau termenung? Kau tidak menyadari ku perhatikan dengan seksama sejak tadi. Uh, tidak, aku... Uh, ayolah, bukankah di ujung jalan itu kita akan berbelok? Iya, dan kita akan segera menemukan penggilingan padi itu. Dan kita akan membuktikan apakah dugaanku benar atau tidak. Lihatlah itu. Dia sudah melihat kedatangan kita. Hmm, siapakah kalian ini, hai anak-anak muda? <laughs> Maaf, Paman. Kami ingin bertemu dengan kawan-kawan kami yang bekerja di sini. Hmm. Kalian datang pada saat jam kerja. Uh, tetapi, uh, baiklah. Mungkin kalian mempunyai keperluan yang mendesak. Siapakah kawan yang kalian cari itu? Mereka adalah Riswara, Wiatsi, dan Akiwirya. Darah kita juga. Saudagar pemilik penggilingan padi itu terkesiap. Dadanya berdebar, tubuhnya gemetar. Tetapi ketika ia melihat serombongan pengawal kota yang melintas di depan halamannya, ia pun segera berteriak. Oi! kaki gendut ini, Kanda? Ah, siapakah kalian ini? Hmm? Apakah kalian benar-benar pembunuh? Iya, benar Tuan Pengawal. Mereka adalah kawan dari pembunuh pembantuku. Mereka datang untuk mencari tiga orang yang pernah aku laporkan itu. Hmm, baiklah, jika begitu, kami memang perlu mengusut kalian. Oh, hmm, sesungguhnya lah, kami tidak tahu menau tentang pembunuhan itu. Tapi kalian adalah kawan dari para pembunuh itu. Karena itu, untuk penyelidikan lebih lanjut, kami harus membawa kalian ke markas kami. Oh, Kanda, agaknya telah terjadi sesuatu di tempat ini. Sehubungan dengan tiga orang murid perguruan kembang hitam. Tangkaplah segera mereka itu, Tuan Pengawal. Aku akan memberikan hadiah pada kalian semua. Tidak perlu kita ajak merangsang kami dengan hadiah. Ini adalah tugas kami. Hm. Marilah kalian berdua ikut denganku. Jika kalian ternyata tidak bersalah, aku tidak akan mengusik kalian sedikit pun. Tapi setidak-tidaknya aku butuh banyak keterangan daripada kalian. Maaf, Paman. Kami tidak bisa mengikuti kemauan kalian. Malah kami minta kerelaan kalian untuk membawa kita juga beberapa saat. Ayolah kakang. Belum lagi pengawal kota itu sempat menjawab, Cempaka telah menyambar tangan Kitaju dan kemudian melesat meninggalkan halaman rumah saudagar itu. Berhenti! Ayo kejar anak muda itu! maksudmu membawaku kemari? Ya? Dengarlah, Paman. Kami ingin mendapat keterangan tentang tiga orang itu. Kemana mereka perginya? Dan apakah yang telah mereka lakukan di tempat Paman? Siapakah sebenarnya kalian ini? Kawan mereka kah? Bukan. Justru kami berdua akan mencari kelompok mereka untuk menghentikan keangkara murkaan kelompok mereka, yaitu perguruan kembang hitam. Oh, jadi mereka adalah benar anggota perguruan kebang hitam. Oh, ah, celaka. Nah, apa yang telah terjadi? Ceritakanlah, Paman. Mereka hanya bekerja dua hari di tempatku. Dan kemudian pergi setelah membunuh pengawalku. Apakah Paman tidak tahu kemana perginya mereka? Uh, uh, uh, tidak. aku tidak tahu kemana mereka pergi. Ah, jika begitu, Aku rasa cukup, Kanda Purbaya. Hmm, itu para pengawal berdatangan, Kanda. Jika begitu, Paman dapat pulang bersama mereka, dan kami tidak perlu mengantar lagi. perkataan Tuan Saudagar? Apakah mereka menyakiti Tuan? Uh, ah, tidak, mereka tidak menyakitiku. Uh, agaknya benar, mereka bukanlah kawan tiga orang jahat itu. Hei, kalian berdua, antarkan kita juga kembali dan lainnya ikuti aku. Kita kejar dan tangkap dua orang yang telah bersikap kurang ajar kepada kita dan warga kota kita. Saudagar Tajuk, ayo! Yeah, yeah, yeah, yeah.

kembali dipermainkan oleh mereka. Mereka telah mempersiapkan semua ini. Iya, dan pasti saat ini Bibi Wulan tengah mempersiapkan diri untuk bersatu dengan ruh nenek siluman itu. Iya, karena itu kita tidak bisa tinggal diam, Kanda. Kita justru harus mencarinya dalam waktu yang singkat ini. Saat ini, sebelum semuanya menjadi terlambat. Baiklah, tetapi kemana kita akan mencari mereka? Ke arah barat. Ke arah barat? Bagaimana Dinda bisa begitu pasti? Sekarang kita telah dapat menyimpulkan bahwa kita telah diperdaya oleh tiga orang murid perguruan kembang hitam itu. Dan mereka pasti berbuat licik seperti itu karena takut kita intai perjalanannya. Jadi, perjalanan mereka itu pasti menuju kelompok mereka. Dan tempat pertemuan kita dengan mereka adalah sebelah barat markas mereka. Karena mereka baru saja menjemput Riswara yang dihukum di markas, maka sudah dapat dipastikan bahwa arah tujuan mereka adalah sebelah barat. Oh, iya, Kau betul, dinda. Sebab jika tidak arah barat, untuk apa mereka berada di sebelah barat markas mereka? Padahal kita sudah dapat menyimpulkan tujuan mereka itu adalah untuk berkumpul dengan kelompok mereka. Iya, betul begitu, Kanda. Sekarang, sebaiknya kita berpisah. Iya, hmm. kita berpisah. Kita berpencar untuk dapat lebih cepat menemukan Bibi Ulan dan kelompoknya. Kita masing-masing menuju barat, tetapi mencari jalan yang berbeda. Kanda sedikit ke arah selatan dan Dinda sedikit ke arah utara. Tetapi bagaimana kita bisa bertemu lagi nanti, Dinda? Sepuluh hari setelah hari ini, kita bertemu kembali di istana kerajaan Sunda, di bilik kamar kita. Baiklah, sepuluh hari setelah hari ini. Ah, uh, berhati-hatilah Dinda. Waktu sepuluh hari bukan waktu yang singkat. Pergunakanlah Aji Halimunan jika engkau mendapat kesulitan. Aku tidak mau Dinda mendapat satu kesulitan pun. Ah, aku mengerti, Kanda. Marilah kita segera pergi dan jangan membuang-buang waktu. Ah, aneh sekali. Kenapa aku jadi seperti seorang kanak-kanak lagi? Aku begitu mencemaskan kepergian Dinda Cempaka istriku. Cempaka istriku adalah seorang wanita perkasa. Dan dengan perlindungan khusus dari kekuatan suci, pasti tidak akan ada yang dapat mengganggunya. Uh, aku harus segera pergi. Hup! istrinya. Sekarang marilah kita ikuti kembali kisah sepasang remaja di kaki bukit kecil yang disebut dengan nama Gunung Mangun pada suatu pagi hari. demikian adik Kinanti. Aku khawatir engkau pergi seorang diri dan mengumbar adatmu yang keras dan tidak bisa diatur. Aku tidak bisa diatur, enak saja bicara. Buktinya, yang begawan sangat sayang padaku. Uh, uh, ya, iya ya, sudahlah. Raden, Raden. Eh, ada apa itu? Apa yang terjadi dengan paman Umang? Oh. <laughs> Raden, mm, mereka wanita-wanita itu berada tidak jauh dari tempat kita ini. Mereka turun dari bukit dan nampaknya akan mendirikan pondokan di sebelah sana. Itu di sana, Raden. Hanya beberapa ratus tombak dari tempat kita ini. Mari kita lihat mereka, Kakang. Hmm, baiklah. Mari adik Inati. Kau boleh ikut Paman Umang. Tetapi Jangan membuat keributan. Baik, Raden. Saya berjanji tidak akan mengacau. Ah, ada apa kalian ribut-ribut, cucu? Oh, eh, yang terbangun. Ah, ada apa kalian ribut-ribut? Ah, Sesuatu telah terjadi. Eyang, ya? di sekitar tempat kita telah kedatangan sekelompok orang, Eyang dan banyak di antaranya adalah kaum wanita. Dan mereka berkepandaian tinggi. Dan menurut Taman Umang, mereka berkelakuan ganas. Oh, lalu kalian akan pergi ke sana, ya, untuk menempur mereka, mengusir mereka, begitu. Uh, Bukankah yang begawan membutuhkan ketenangan? Karena itu, kami akan ke sana dan memberikan peringatan pada mereka untuk tidak membuat keributan di sekitar wilayah ini. Dan sekiranya mereka tidak mau mendengar peringatan kami, baru saya akan memberikan pelajaran agar mereka mengerti bahwa di sini ada Eyang yang membutuhkan ketenangan. <laughs> Kau itu hebat sekali, Kinanti. <laughs> hebat, hebat. Seakan-akan di atas dunia ini hanya kau orang yang paling sakti, paling jago, dan harus ditakuti. <laughs> Apakah kau kira mereka akan mendengar peringatanmu? Ya, mereka akan takut. Hah? Mereka itu tidak akan takut. Dan mengapa tidak kau putuskan sikap untuk menyambangi mereka sebagai seorang tetangga? Tapi menurut Paman Umang, mereka adalah wanita-wanita yang kejam. Mereka telah melukai Paman Umang hingga tak mampu lagi berjalan. Hmm, ya, ya. Dengan begitu, Bukankah pantas jika kami memberikan hukuman dan juga sekaligus untuk menunjukkan pada mereka bahwa kita penghuni lama di bukit ini? Tidak dapat mereka buat main-main. Ya, ya, ya. Kalian boleh saja pergi ke sana. Tetapi bersikaplah baik-baik. Janganlah menunjukkan sikap yang dapat mendorong terjadinya keributan. Aku percaya pada kakangmu. Karena itu pergilah tetapi ikuti petunjuk kakakmu. Nah, Burangrang, ya, yang. engkau bertanggung jawab atas sikap adikmu Kinanti. Iya. Iya. Baik, Yang. Mari adik nanti. rang bersama dengan adiknya Kinanti dan Ki Umang berangkat menuju tempat di mana kelompok perguruan hitam beristirahat. yang akan terjadi antara Raden Burangrang dan Kinanti dengan kelompok perguruan Kembang Hitam tanpa Nyai Kembang Hitam dan Mbak Yulastri. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.